نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khana Fiddin rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> Masih memberikan Beraneka ragam karunia dan kenikmatan kepada kita semuanya Karunia yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mengenal Islam, mengenal as-sunnah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dengan cara yang benar, dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu keberuntungan. Ya, satu keberuntungan yang sangat besar yang terkadang kita tidak menyadarinya. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana hal ini pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah sungguh sangat beruntung seseorang yang dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid dengan mengesahkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wal inqiyadulah dan juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wabara'atun minasyirki wa ahli dan juga berlepas diri membenci segala macam bentuk kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Makna Islam, makna Islam. Kemudian waruziqa kafafan dan dia diberi rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melimpah tetapi cukup. Rizki yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala berapapun besarnya menjadikan berkah di kehidupannya semakin menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin semakin menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersemangat di dalam mencari ilmu, semakin bersemangat di dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Ini tanda seseorang mendapatkan rizki yang berkah. Di situ adanya kebaikan ilahiyah, menjadikan dia lebih bersemangat dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wa Allahu bima atah dan dia merasa qanah merasa cukup dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melirik apa-apa yang di tangan manusia yang lainnya, saudaranya, tidak pernah dia lirik. Menginginkan kenikmatan yang dimiliki saudaranya menjadi hilang dan menjadi milik dia, tidak. Tapi dia merasa qanaah, alhamdulillah, merasa cukup Dan di riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih fa ma hizat lahu dunya hadafiriha." Kenikmatan yang senantiasa sebenarnya kita dapatkan, kita nikmati, tetapi karena mungkin terbiasa kita dapatkan sehingga kita lupa. Bahwasanya ini termasuk kenikmatan yang sangat besar. Melebihi dunia dan segala isinya. Kata Rasulullah saw Alaihi Wasallam, "Man asbaha minkum aminan kisir bihi Barang siapa yang di antara kalian pada siang harinya mendapatkan keamanan di kampungnya, alhamdulillah, aman, tidak ada uh, gejolak, di kampungnya, di kotanya, misalnya atau di negaranya, tidak ada huru hara, tidak ada kekacauan, aman. Kemudian juga kata Rasulullah, mu'afan fi jasadihi dalam keadaan tubuhnya sehat. Tidak sedang sakit misalnya, sakit yang menjadikan dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahu qutu yaumih, pada hari itu dia memiliki makanan. Pada hari itu, bukan hari besok atau akan datang atau lusa. Pada hari itu. Pada hari itu dia memiliki makanan yang bisa dia makan. Dengannya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, nama hizat lahu dunya bihadafiriha." Maka seakan-akan dia itu mendapatkan kenikmatan dunia bihadafiriha dengan segala penjurunya. Subhanallah. Tapi Terkadang seseorang baru teringat kenikmatan yang besar ini manakala kenikmatan itu hilang dari dirinya. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan merealisasikan tiga daripada rukun syukur. Iktiraf, kita mengakui bahwasanya kenikmatan itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, tahaddus memuji menyebut-nyebut kenikmatan tersebut dalam rangka memuji kepada zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut kemudian wasurfuha li ta'atillah dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk dalam rangka menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terlewat satu dari tiga rukun ini maka dia sebenarnya belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Majulna fi mas'alah tsaniyah tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Kita masih pada masalah yang kedua. Masalah-masalah di antara masalah-masalah yang ahlul jahiliyah senantiasa berada di atasnya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya yakni masalah kedua bahwasanya orang-orang jahiliyah senantiasa mereka berpecah belah dan berselisih di di dalam ibadah mereka dan juga di dalam perkara agama mereka. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sedikit membahas bahwasanya al-ikhtilaf dan juga at-tafarruq berselisih dan juga berpecah belah merupakan sifatun sabitatun lil musyrikin. Sifat yang senantiasa melekat ada pada orang-orang musyrikin. Tafarruq, berpecah belah, bercerai-berai. Dan juga al-ikhtilaf, berselisih. Senantiasa berselisih. Ini adalah sifat yang senantiasa melekat yang dimiliki orang-orang musyrikin. Mereka merasa hina kalau disuruh bersatu di atas satu agama. Mereka merasa rendah dan hina kalau mereka hanya diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syaikh Saleh Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, Jami'ul khalqi al jinn wal-insu, yajibu ayakuna dinuhum wahidan. Di situ ada alifnya diantum. Enggak ada ya? Nah, harusnya ada alifnya ya. Ayyakuna dinuhum wahidan khabar Huwa tauhidu wa ifradullahi bil ibadati jalla wa ala. Wal ibadatu bayyanaha ala al-suni rasuli. Seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia mereka haruslah menjadikan agama mereka agama yang satu yakni tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan ibadah itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Ma wakalaha ilan nas yang Allah utus para rasul itu kepada manusia. Bal anzala alaina kitaban. Bahkan Allah telah menurunkan kepada kita sebuah kitab wa arsala ilaina rasulan dan telah mengutus kepada kita seorang rasul wa qala hadza huwa din maka inilah agama yakni agama yang satu wa hadhihi hiya al ibadah wa hiya tauqifiyatun wa dinu at tauqifi dan inilah agama sehingga agama yang satu agama tauhid yang seseorang manakala ingin mengerjakan agama tersebut maka dia harus melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dinamakan dengan tauqifiyah. Jadi perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan, kita harus berhenti di situ sebelum ada dalil baik daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini namanya tauqifi tauqifi, yakni sesuatu yang tidak boleh kita melangkah, kita berjalan, kita mengerjakan sebelum ada dalilnya, sebelum ada dalilnya. Maka agama itu adalah asalnya tauqifi, tauqifi. Kita bergerak, kita melangkah, kita mengerjakan karena memang ada dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan perkara-perkara dunia wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an kata Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh apa-apa yang di bumi ini untuk kalian semuanya ini al aslu di dunia adalah al ibaha al-aslu di dunia adalah al ibaha segala perkara yang ada di dunia ini adalah asalnya boleh-boleh saja kita lakukan nah jadi kalau perkara makan, memakan sesuatu asalnya boleh, meminum semua asalnya boleh, mengerjakan apapun di dunia ini asalnya boleh. Terlarang manakala memang ada dalil yang melarang. Berbeda dengan ibadah. Al-ibadah itu adalah asalnya adalah al-hadar, terlarang. Terlarang. Ibadah itu asalnya dilarang mengerjakan. Kita mengerjakan karena memang ada dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan tersebut. Laisa min haqqin nasi ayyashra'u lahum adiyanan Dan ini bukanlah haknya manusia untuk membuat syariat bagi mereka agama-agama. Bal hadza min haqqillahi azza wa jal. Bahkan ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang berhak untuk membuat syariat agama ini untuk manusia. Huwallazi yashra'u dina. Dialah Allah yang berhak untuk membuat syariat agama ini. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله Apakah kalian bagi kalian memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang sesembahan-sesembahan tersebut membuat syariat bagi kalian dari agama ini apa-apa yang tidak pernah akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada inkarun minhu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat. Betapa banyak. Kalau kita melihat, mencermati. Firqah-firqah. Kelompok-kelompok yang dia menyimpang dari kelompok yang dari firqah an-najiyah. Dari golongan yang selamat. Mereka membuat syariat-syariat baru di dalam agama ini. Sebagian mereka membuat syariat berkaitan dengan amwalun nas, harta-harta manusia. Bahwasanya kalau kalian ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka tiap bulan kalian harus membayar sekian persen dan sekian persen. Betapa banyak ini terjadi. Nah, sebagian lagi mewajibkan perkara-perkara yang tidak pernah dikenal oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya Ya, seperti kurut, ya, bagian firqah, bagian kelompok mensyariatkan bagi setiap kaum muslimin untuk keluar katanya. <clears throat> keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bikin syariat <clears throat> tiga hari, empat puluh hari, empat bulan. Min aina hadha? Dari mana perkara yang demikian? Hal fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar atau Umar atau Uthman atau Ali radhiyallahu taala anhum? Apakah Rasulullah pernah melakukan perkara-perkara tersebut? Ataukah para khulafa ar-rasyidun pernah melakukan perkara-perkara tersebut? Nah, ini termasuk kaidah di dalam membantah ahlul batil, apapun nama kelompok itu. Jadi pertama ditanyakan apakah perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah? Apakah perkara tersebut pernah dilakukan oleh para sahabat? Nah, eh, ini di sebagian eh, di Tum'atul Itiqad itu ada eh, perdebatan seorang imam dengan seorang ahlul bidah. Ya. Di situ beliau menyebutkan tata cara bagaimana membantah ahlul bid'ah di antara dengan hal yang demikian. Nanti kita tunggu jawabannya. Jawabannya ya apa tidak. Kalau ya, maka diteruskan nanti dengan demikian. Kalau tidak, diteruskan lagi yang demikian. Nah. Maka ini adalah perkara-perkara baru, perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka meyakini ini bagian daripada Islam. Ini yang kesesatan mereka meyakini ini adalah bagian daripada Islam dan mereka meyakini bagian syariat Islam. Syariat Islam. Dan ada wakil, ya kan, terjadi Mereka lebih memilih melakukan perbuatan tersebut daripada yang lainnya. Rukun misalnya daripada telabul ilmi yang itu justru lebih penting dan merupakan syariat Islam. Nah, daripada mereka melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dikenal di dalam Islam. Fadinuhu wa ma syara'ahu Allahu. Maka agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalahu fi kutubihi atau yang telah Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Wa ala al-suni rusulihi atau yang telah diterangkan dijelaskan melalui lisan rasul-rasulnya alaihim salatu wassalam. Fahuwa tauqifi dan semua itu adalah bersifat tauqifi. Warrusulu innamahum muballighuna 'anillahi jalla wa 'ala dan seluruh para rasul itu mereka itu hanya menyampaikan apa-apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuballighuna 'anillahi ma syara'ahu li'ibadihi. Menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah Allah syariatkan untuk hambanya. Hadhihi wazifatur rusuli 'alaihim as-salatu wassalam dan inilah tugas dari seluruh para rasul 'alaihim as-salatu wassalam wahum muta'abbaduna bihadha ad-din bihadha dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini. Mithla ghairihim ubadun ya'buduna Allah jalla wa ala bihadha ad-din alladhi syara'a lahum. Dan yang semisal itu adalah hamba-hambanya. Ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka dan juga untuk umat-umatnya, umat-umat para rasul. Waqala Subhanahu wa taala wa la takunu kalladzina tafarraqu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin yakni orang-orang yang tafarraqu wa ikhtalafu keadaan mereka senantiasa tafarruq bercerai-berai berpecah belah wa ikhtalafu dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul setelah datang kepada mereka al bayyinah penjelasan keterangan nah makanya pada pertemuan kemarin sempat kita singgung ikhtilaf itu diperbolehkan di dalam Islam ikhtilaf itu diperbolehkan di dalam Islam tetapi ikhtilaf yang tercela adalah karena Allah sudah menunjukkan jalan keluar tak tatkala terjadi perselisihan Allah telah menunjukkan jalan keluar tatkala terjadi perselisihan, percecokan. Yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah. Nah yang tercela adalah manakala seseorang masih dalam keadaan berselisih, bercerai-berai setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mau menerima. Tidak mau menerima yang disebabkan oleh hawa nafsu. Disebabkan oleh hawa nafsu. Maka nanti juga disebutkan oleh Syekh Hafizallah Ta'ala. Wa ulaika lahum adabun azim. Dan inilah mereka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan siksa yang sangat besar di hari kiamat. Karena mereka tidak mau untuk kembali istima' bersatu setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Al-Qur'an memerintahkan demikian As-Sunnah memerintahkan demikian, para sahabat memahami demikian, para ulama memberikan contoh yang demikian, tetapi mereka tidak mau kembali. Gengsi, hawa nafsu menguasai mereka. Hada nahyun lana an nakuna mithla ahli al-jahiliyyati alladziina tafarraqu fi dinihim wa ikhtalafu. Ini adalah larangan untuk kita. Untuk kita menyerupai seperti orang-orang jahiliyah yang mereka senantiasa bercerai-berai. Berselisih di dalam agama mereka. Walam yakun hadha an jahlin minhum. Nah ini. Dan keadaan perselisihan mereka dan terjerai-berainya mereka, berpecah belahnya mereka itu bukan disebabkan, bukan disebabkan oleh kebodohan yang ada pada diri mereka. Tidak. Wa innama huwa an hawa. Hanya saja percecokan itu, perselisihan disebabkan adanya hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Makanya Allah telah bagi orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan juga tidak mau tunduk kepada As-Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Apakah engkau pernah melihat Orang-orang yang manittakhala, orang-orang yang menjadikan, mengambil ilahahu hawa, ilahnya, Robnya, sesembahannya itu adalah hawa nafsunya. Apa kata hawa nafsunya dia ikuti. Kata hawa nafsunya baik dia datang. Kata hawa, kata hawa nafsunya jelek dia tinggalkan. Padahal belum tentu itu selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hawa nafsu dia ikuti terus kemana hawa nafsunya dia inginkan, dia turuti hawa nafsunya. Bukankah ini yang dinamakan dengan ilah? Adanya perendahan dirinya di hadapan hawa nafsunya dia. Dirinya merasa rendah, merasa hina di hadapan hawa nafsunya. Sehingga dia merasa tunduk di hadapan hawa nafsunya. Merasa cinta kepada hawa nafsunya dibanding yang lainnya. Inilah termasuk dari asror, rahasia ibadah. Ghayatul mahabbah ma'ghayatul zul. Adanya kecintaan yang sangat dan juga adanya kerendahan yang sangat. Kepada siapapun dan kepada apapun. Itulah ibadah. Dan juga adanya ta'alluqul qalb. Rasa keberhantungan, keber, kebergantungan hati kepada sesuatu tersebut. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Kemudian Allah melanjutkan wa adallahu ala ilmin. Karena dia sudah menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, maka Allah sesatkan, Allah biarkan dia tersesat. Kemana, kemana dia ingin berjalan, Allah biarkan. Ala ilmin, di atas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu orang yang demikian. Walaupun dijelaskan kepada mereka Al-Quran, walaupun dijelaskan, walaupun ditunjukkan kepada mereka dalil-dalil yang sahih, penjelasan-penjelasan para ulama, maka mereka tidak akan terima. Mereka akan senantiasa mengikuti hawa nafsunya kemana dia berjalan. Untuk meraih dunia, ketenaran, popularitas, sanjungan, harta, uang, misalnya, dan lain sebagainya. Demi hawa nafsu dia melakukan penipuan kepada kaum muslimin misalnya. Dan lain sebagainya. Tidak cukup Allah biarkan dia ke dalam kesesatan, bahkan kata Allah, wa khatama ala qulubihim. Allah tutup hati mereka dari mendapatkan hidayah. Wa khatama ala sam'ihi dan juga Allah tutup pendengarannya. Tidak bisa mendengar adanya al-hidayah, petunjuk wa qalbihi dan juga hatinya wa ja'ala ala basirihi ghisyawah dan Allah jadikan pada penglihatannya itu ghisyawah penutup menghalangi pandangan dia faman yahdihi min ba'dillah maka siapa yang nanti akan bisa memberikan petunjuk kepada jenis orang yang seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa maka kita Berhati-hati terus, mengecek terus hati kita. Jangan sampai tertipu dengan hawa nafsu kita. Makanya Allah tutup dengan ayat ini. Afala tatazakkarun. Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran dari <clears throat> dari ayat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mencela bal ittaba'a alladziina zalamu ahwa'ahum bahkan orang-orang yang zalim itu mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka bighairi ilmin tanpa adanya pengetahuan tanpa ilmu faman yahdihi man adallallahu wa ma lahum min nasirin maka siapa yang akan mampu bisa memberikan hidayah kepada orang yang sudah menjadikan hawa nafsu itu sebagai apa yang dia ikuti. Bukan al-haq, bukan kebenaran. Dan Allah sesatkan, Allah biarkan mereka dalam kesesatan. Wama lahum min nasrin. Dan bagi mereka tidak ada penolong sedikit pun. Waliyahubillah. Tidak ada yang bisa selamat. Saya, antum, tidak ada jaminan sama sekali. Maka senantiasa kita muhasabah, melihat, mengcross-check kembali hati kita, niat kita, Nah, jangan sampai kita tertipu dengan amalan-amalan kita. Wa inama huwa an hawa dan semua perselisihan dan perpecahan itu datang dari hawa nafsu. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ini salah satu syahidnya. Jadi setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan, penjelasan yang jelas Taraku al-bayyinati wattaba'ul hawa. Mereka meninggalkan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dan mereka mengikuti al-hawa. Alladhi hamalahum ala hadha tafarruqi huwa al-hawa. Adapun yang membawa mereka ke dalam perselisihan ini, perpecahan ini adalah hawa nafsunya. Wal iyadu billah. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan min dunillahi azza wa jalla mereka menjadikan hawa-hawa nafsu mereka sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang ditaati. Nah, ya kan? Mereka mentaati hawa nafsu mereka yang ditakuti. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahadin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan satu alasan pun untuk umatnya yang nanti akan mereka bisa pakai pada hari kiamat. Allah nggak tinggalkan satu alasan apapun untuk hambanya, salah seorang pun dari hambanya yang nanti akan mereka gunakan pada hari kiamat. Arsala rusula wa anzalal kutuba. Allah telah menurunkan kepada mereka para rasul. Allah telah Allah telah mengutus kepada mereka para rasul dan Allah telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tatkala datang petunjukku kepada kalian Barang siapa yang dia mengambil petunjukku itu, mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak akan tertimpa oleh kalian khawf, rasa takut, rasa gelisah, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Sebenarnya ini adalah salah satu kunci dari seseorang kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia. Yaitu dia mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Barang siapa yang dia mau mengambil petunjukku kata Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjukku, di antara petunjuk Allah adalah mengikuti sunnah Nabi-Nya alaihi salatu Maka di sini di dalam ayat ini Allah memberikan dua janji. Pada khaufun maka tidak akan ditimpa rasa takut kecemasan pada kalian. Artinya kalian akan mendapatkan lawan daripada al khawf al amnu. Kalian akan mendapatkan keamanan. Kalian akan mendapatkan keamanan di dunia dan nanti juga di akhirat aman dari kesesatan dan juga aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. hum yahzanun dan kalian juga tidak akan bersedih hati. Artinya kalian akan mendapatkan as kebahagiaan, kesenangan dengan kalian mau mempelajari, mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua janjinya. Semisal dengan ayat ini bunyinya fa imma ya'tiyannakum minni faman ittaba'a hudaya fala yadhillu la yashqa. Maka tatkala datang kepada kalian petunjukku kata Allah, maka barang siapa yang dia mau mengikuti petunjukku, pada wala yadhillu, maka dia sekali-kali tidak akan yadhill, tersesat. Tidak akan tersesat langkahnya, jalannya. Tahu dia tujuan hidupnya itu apa. Artinya dia akan mendapatkan al-hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yashqa dan dia juga tidak akan binasa. Artinya dia akan mendapatkan ar-rahah. Ar-rahah, kelapangan, wal hudu dan juga ketenangan. Tetapi Waman a'rada an dzikri kata Allah, barang siapa yang dia berpaling dari mengambil petunjukku, berpaling dari mengingat kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit. maka dari sini sebagian para ulama mengatakan dan ini masyhur kaidah yang sangat masyhur al jaza min jinsil amal. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu adalah tergantung dari amalannya. Allah lanjutkan, "Fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, buta. Qalu lima hasyartani a'ma. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Rabb, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta?" Waqad kuntu basiro. Padahal dahulu aku di dunia termasuk orang yang bisa melihat. Kedua mata saya normal bisa melihat, tetapi mengapa pada hari kiamat engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika matun tunsa syahidnya. Demikianlah dahulu kalian melupakan ayat-ayat kami Pura-pura lupa misalnya. Tidak mau kalian mengambil ayat-ayat kami. Tidak mau mengambil petunjukku kata Allah. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ tunsa. Dan pada hari ini pun kami melupakan kalian. Ibarat dengan yang setimpal. Ibarat dengan yang setimpal. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ada Adapun orang-orang yang mereka ingkar, mereka kafir, mereka kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan men, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Wallahu jalla wa ala ma tarakan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan manusia meninggalkan manusia mundu an habata adamun ilal ard semenjak turunnya Adam alaihissalam di bumi. Ya, ini kalau eh, belajar bahasa Arab an wa ma ba'dahu fi ta'wilil masdar. An wa ma ba'dahu fi ta'wil masdar. Jadi takdirnya adalah mundu hubuti, ya kan? Mundu hubuti Adama Adami ilal ardi. Nah, semenjak turunnya Adam ke bumi lam yatrukin nasa bila dinin wala nabiyyin. Allah tidak meninggalkan manusia tanpa agama dan juga tanpa nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilur rusula mutatabi'atan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menerus mengutus para rasulnya berurutan, bersambung, terus menerus menyambung. Wa yashra'u dan mensyariatkan untuk manusia adina ad agama wa dan menjelaskannya menerangkannya bagi mereka bagi manusia ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai uh, penutup para nabi dengan diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi lan tansakh millatahu aw uh, millatuhu yang tidak akan terhapus agamanya hatta taqumat sa'ah sampai nanti tegak hari kiamat. Wa midaduha al-kitab wa sunnah dan juga yang semisalnya itu yaitu al-kitab wa sunnah. Timbangannya itu yaitu al-kitab dan sunnah. Fala yujadu waqtan min al-awqati illa wa hunaka dinul dinun lillahi jalla wa ala ja'at bihi rusulu maka tidak akan didapati satu masa dari masa-masa yang ada kecuali di sana didapatkan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul. Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah di setiap umat itu pasti kami utus di dalamnya seorang pemberi peringatan. Tidak pernah kosong dari setiap umat itu kecuali pasti kami mengirim mengutus kepadanya nadhirun seorang pemberi peringatan. Rusulan mubashirin wa mungirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang tugas dari para rasul ini adalah mubashirin memberikan kabar gembira, wa mungirin dan memberikan peringatan kepada umatnya li alla yakuna lin-nas supaya manusia itu tidak memiliki alasan lagi, hujah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ba'da rusul setelah Allah mengutus para rasul ini. Laisa li ahadin hujjatun. Gak ada pada salah seorang pun itu nanti alasan, hujah yang akan membela dia atau yang akan dia pergunakan kepada Allah Subhanahu wa taala. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير Nah, ayat ini lengkapnya. Ya ayyuhalladzina atau ya ah ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Ini untuk membantah. Wahai orang ahli kitab, wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasuluna, Rasul kami yubayyinu lahu yubayyinu lakum yang telah menjelaskan kepada kalian ala fatrah menjelaskan kepada kalian tentang masa yang ter, tempat terputus masa yang terputus di sana diutusnya para nabi dan juga para rasul minar rusuli dari pengutusan para rasul jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada ahlul kitab Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada mereka tentang masa fatrah kalah berhentinya para rasul. Artinya tak karena para rasul yang datang kepada Ahlul Kitab itu menerangkan kepada mereka bahwasanya setelah masa fatrah kalian harus mengikuti agama yang aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tatkala masa fatrah mereka memiliki kewajiban juga untuk mengikuti agama nabi mereka terdahulunya. Kemudian baru antakulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir supaya nanti mereka tidak bisa mengatakan ma ja'ana. Pada masa kami enggak enggak pernah datang min basyirin dari seorang pemberi kabar gembira atau seorang pemberi peringatan yakni para rasul Kemudian Allah Bantat, faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Bahkan sungguh telah datang kepada kalian basyirun wa nadhir, seorang pemberi kabar gembira dan juga seorang pemberi peringatan, Jadi para rasul. Allahu jalla wa ala aqama al-hujjata 'ala al-khalqi. Maka Allah sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah itu atas seluruh makhluknya. Lakin ahlul jahiliyati khalafu ma ja'at bihir rusula. Akan tetapi ahlul jahiliyah itu mereka menyelisih apa-apa yang ada pada diri para rasul. La an jahlin bukan disebabkan dengan kebodohan mereka, bukan disebabkan karena kebodohan mereka. Wa innama an inadin wattiba'in lil hawa. Akan tetapi itu semua disebabkan adanya inad, penentangan dan mengikuti hawa nafsu khususan al-Yahudu wan Nasara, lebih khusus lagi orang-orang Yahudi dan Nasara. Fahum ala ilmin bidzalik karena mereka itu memiliki pengetahuan terhadap hal yang demikian. Walidzalika sammahumullahu ahlal kitab. Oleh karena itu Allah menamakan mereka sebagai ahlul kitab. Min babil aibi alaihim. Min bab al-aibi alaihim yang merupakan itu bentuk celaan sebenarnya untuk mereka. Jadi ahlul kitab, nama ahlul kitab itu sebenarnya nama yang menunjukkan celaan untuk mereka. Dari sisi apa? Mereka itu ahlul kitab, memiliki kitab, tetapi perbuatan mereka menyelisihi Alkitab. Menyelisihi Alkitab. Ahlul kitab kok seperti itu? Nah, itu misalnya. Nah, itu. Celaan bagi mereka anahum ahlul kitab wa ahlu ilmin wa ma'a hadha yukhalifuna amrallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah ahlul kitab dan juga ahlul ilm. Bersamaan dengan itu mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala wa yattabi'una ahwa'ahum dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nahallahu hadhihi al-ummatan tasluka hadhihi al-maslak Allah Subhanahu wa taala melarang kepada umat umat ini umat Islam luka untuk berjalan hadal maslaka melalui jalannya mereka al jahili jalan yang jahili wa amarahum ayatamassaku bid-dini dan Allah memerintahkan pada umat ini untuk berpegang teguh dengan agamanya alladhi anzalahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah turunkan lalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi sara alaihi sahabatul rasul yang para sahabat berjalan di atas agama ini wa khulafaur rasyidun dan juga para khulafa rasyidun hadha huwa ad-din alladhi yajibu an tatamassaka bihi al-ummatu ila an taquma as-sa'ati ila an taquma as-sa'atu inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat umat nabinya alaihi salatu wasalam untuk senantiasa berpegang teguh sampai nanti tegaknya hari kiamat. Wa idza ikhtalafu fi syai'in ayyarudduhu ila al-kitab wa sunnah. Kalau terjadi perselisihan, perbedaan pendapat pada suatu perkara apapun, maka hendaklah mereka mengembalikan itu semua kepada Al-Quran dan al sunnah tanazatum fi syai'in شَيْءٍ ilallahi wa rasuli untum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih, tanazuh, berbeda pendapat pada suatu perkara apapun itu. Ya, kemarin juga kita singgung in syai'in adalah e, nakirah, isim nakirah yang datang dalam bentuk syarat fa'in. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka memberikan faidah umum. Apapun bentuk perselisihan itu. Apapun bentuk perselisihan itu. Kecilkah, besarkah, perkara dunia, perkara akhirat, perkara dengan istri, perkara dengan tetangga, perkara dengan teman, perkara dengan guru, perkara dengan murid, perkara dengan yang lain sebagainya, anak dan lain sebagainya. Farudduhu, maka itu semua kembalikanlah kepada Allah buka kembali Al-Quran. Bagaimana solusinya, jalan keluarnya. Dalam menghadapi perselisihan ini. Buka kembali As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan ini? In kuntum tu'minu billah. Kalau kalian betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Sedikit lagi. Wal ikhtilafu min tabi'atil bashar. Ikhtilaf perselisihan, perbedaan pendapat itu adalah tabiat manusia. Tabiat manusia. Lakin Allah Jalla wa Ala ahalana ala kitabi wa sunnah idza ikhtalafna la nadri aina al-musib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita untuk kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah manakala kita berselisih dan kita tidak mengetahui pihak mana yang benar pihak saya atau pihak teman saya, pihak suami atau pihak istri, pihak guru atau pihak murid, dan lain sebagainya. Allah sudah menunjuki kepada mereka itu semua untuk kembali menengok Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Narji'u ilal kitabi wa sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Faman syahidalahu al-kitaba wa sunnata bi'annahu haqqun akhatna bihi Berarti apa yang dia melihat baginya Alkitab dan As-Sunnah bahwasanya dia berada dalam kebenaran maka kami kita ambil darinya. Wa ma syahida annahu ghaira annahu ghairu haqqin taraknahu. Maka dan juga barang siapa yang kedua orang yang berselisih tadi melihat bahwasanya semuanya tidak berada dalam kebenaran maka semuanya meninggalkan. Ternyata perselisihan itu adalah perselisihan yang enggak semestinya enggak terjadi Gak ada yang benar, dua-duanya salah misalnya. Ya sudah, dua-duanya ditinggalkan. Dua-duanya ditinggalkan pendapat tersebut. Faman syahida lianna hadapna ittiba'ul haq karena tujuan kita itu adalah mengikuti al-haq, kebenaran. La al-intisaru lil ara bukan untuk menolong pendapat-pendapat tertentu, ra'yu-ra'yu tertentu, pendapat si fulan wala alan pendapat ustadz ini ustadz itu syekh ini syekh itu bukan itu tujuan kita bukan membela itu tetapi yang kita ikuti adalah ittibaul haq mengikuti kebenaran dan juga bukan tujuan kita adalah ta'zimul abai wal ajdadi aw syuyukhi membesarkan mengagungkan bapak-bapak kita kakek-kakek kita atau nenek moyang kita atau guru-guru kita, syekh-syekh kita. Laisa hadza sya'nul muslimin. Bukan demikian seharusnya sikap seorang muslimin. Al-haqqu huwa dhalatul mu'min. Ini yang penting. Al-haq itu adalah dhalatul mu'min. Al-haq itu adalah barang hilang yang dimiliki seorang mukmin yang dia senantiasa mencari-cari dimanapun dia itu berada. Itu al-haq. Jadi al-haq itu adalah kepunyaan seorang mukmin yang hilang, yang kemudian seorang mukmin ini senantiasa mencari dimanapun itu berada. Itu al-haq. Maka al-haq itu yang berhak memilikinya adalah seorang mukmin, seorang ahlu sunnah. Ini istilahnya terkenal ya. Al-haq itu adalah dhalatul mukmin Aina wajadahu akhadahu. Dimanapun dia dapatkan al-haq itu, maka dia ambil. Ya, seperti kita. Barang satu-satunya hilang dan kita senantiasa mencari, ketemu. Tentu akan kita ambil. Tidak mungkin akan kita biarkan begitu saja. Inilah al-haq. Dimanapun dia. Kadang berada di diri kita. Kadang berada di saudara kita. Bahkan itu kadang berada di orang yang kita benci. Orang yang kita benci, kita nggak sukai. Tapi di sana ada al-haq. Maka kita ambil. Karena kita yang lebih berhak terhadap al-haq tersebut. Makanya Allah memerintahkan kepada kita tidak boleh seseorang itu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa. Enggak boleh seseorang itu disebabkan kebencian dia akhirnya dia berlaku zalim kepada saudaranya. Apapun yang diucapkan salah. Apapun yang dilakukan salah. Belum tentu. Belum tentu i'dilu, bersikap adillah. Wa li taqwa, karena itu akan mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Biasa-biasa saja, kebencian atau kecintaan itu biasa-biasa saja. Al-hadfu al-haqqu. Tujuan kita adalah kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian betul orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tujuan kalian itu adalah harusnya kebenaran. Dan khairun. Yang demikian ini lebih baik dan lebih baik dari apa? Min baqaikum 'ala nazak. daripada masih adanya tersisanya perselisihan di antara kalian. Wa ahsanu ya ini ahsanu iqabatin yang lebih baik akibatnya. Wahada min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana. Dan ini termasuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyisakan kepada kita an-naza' perselisihan manakala sudah Allah tunjukkan kepada kebenaran yakni kepada kitabnya Allah bolehkan perselisihan, tetapi tatkala sudah kembali kepada kitabnya, harus hilang perselisihan itu. Harus hilang. Walihada qala wa'atasimu bihamdillahi jami'an. Oleh karena Allah berfirman dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Huwa Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an jami'an semuanya. Laisa ba'aduhum faqat. Bukan sebagian dari kalian saja, bal jami'an tetapi semuanya. Semua pihak yang berselisih itu harus kembali kepada Al-Qur'an. Ini maksudnya. Bukan satu pihak saja dia mau kembali kepada Al-Quran, pihak yang lain tidak mau. Ay, jami al khalqi umuman, yaitu seluruh makhluk secara umum, wahadihil ummah khususan dan umat ini secara khususnya. Nah, sedikit lagi. Wadkuru ni'matallahi alaikum id ada'an fa'allafa bayna qulubikum. Dan ingatlah Allah menyuruh kepada kita untuk mengingat. Ingatlah akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ayat ini sebenarnya turun untuk para sahabat, tetapi kepada kita min babil aula. Id kuntum adaa, tatkala kalian senantiasa berada dalam situasi permusuhan, pertengkaran, peperangan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian dengan kenikmatan tersebut Allah satukan hati-hati kalian. Allah persatukan hati-hati kalian fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana dan dengan kenikmatan itu Allah jadikan kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dalam keadaan pada waktu itu kalian berada di tepi jurang neraka. Sedikit lagi kalian akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Istirok perselisihan kalian dan berpecah belahnya kalian. Sehingga timbul adawah, permusuhan. Sudah berada di tepi jurang neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'angkadakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian. Dengan adanya kenikmatan tersebut. Allah kemudian persatukan hati-hati kalian. Syafa hufratin minan nar. Kalian berada di tepi jurang api neraka. yakni kalian berpegang dengan agama jahiliyah. Fangkadakum minha. Kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Angkadakum bil Islam. Allah selamatkan kalian dengan Islam. Wabihadal Qur'ani. Dan dengan Al-Quran ini. Fashkuru ni'matallahi azza wa Maka bersyukurlah kalian semuanya kepada kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-i'tisami bihablillahi Wal-i'tisamu bihablillahi huwa al-i'tisamu bil kitab. Adapun makna berpegang teguh dengan tali agama Allah, maknanya adalah berpegang teguh dengan kitab, yani Al-Qur'an. Li'anna al-kitaba huwa hablullahi al-mamdudu alladhi man tamassaka bihi naja. Dikarenakan dikarenakan Al-Qur'an itu adalah tali agama Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan yang dibentangkan maka barang siapa yang dia memegang tali itu dengan erat, dengan kuat, naja, dia akan selamat. Waman aflat minhu halaka. Barang siapa yang dia memegang dengan uh, ringan, tidak dengan kuat, maka dia akan binasa. Atau bahkan melepaskan tali agama Allah tadi, maka orang tersebut akan binasa. Demikian Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kepada kita untuk senantiasa istimewa bersatu di atas tauhid, di atas sunnah, di atas bimbingan para ulama dan masing-masing kita menjauhkan sikap tafarruq wal ikhtilaf, berpecah belah, bercerai-berai dan berselisih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti orang-orang ahlul jahiliyah dan orang-orang yang mengikuti orang-orang jahil, ahlul jahiliyah dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahli kitab, bahkan dari sebagian kalangan kaum muslimin mengikuti jejak langkahnya orang-orang jahiliyah. Membikin kelompok-kelompok, membikin golongan-golongan yang masing-masingnya itu berbangga diri dengan apa yang ada pada diri mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين